hadirat insyaallah dapat berkah, dapat taufik dan dapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada Allah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran Innal ladhina amanu wa amilu salihati Ulaikahum khairul bariyah Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar Khalidina fiha abada Radiyallahu anhum wa anhu Thalika liman khashia rabbah orang yang beriman beramal saleh mereka sebaik-baiknya manusia Mau tahu siapa sebaik-baiknya manusia? Siapa manusia terbaik? Apakah yang terkaya? Apakah yang paling besar pengaruhnya? Apakah yang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling banyak pengikutnya? Bukan. Manusia terbaik innalladzina amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh ulaika hum khairul bariyah. Balasan mereka besok di sorga jazaohum inda rabbihim nanti di sisi Allah Ta'ala. Balasan mereka inda rabbihim. Dapat indiyah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala jazaohum inda rabbihim apa kalau udah inda rabbihim udah enak semuanya surga semuanya jannah semuanya nikmat jannatun tajri min al anhar khalidina fiha abada abadi selama-lamanya terus di antara itu semua yang lebih hebat yang lebih nikmat yang lebih lezat yang bisa dia rasakan di dunia sebelum akhirat radhiyallahu anhum wa radu anhu Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah taala. Lihat mulatafah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dalam kalimat ini bahwasanya Allah yang lebih dahulu memulai ridha kepada mereka. Sebelum hambanya mengenal ridha kepada Allah, Allah sudah lebih dulu ridha kepada mereka. Sehingga dari pengaruh ridhanya Allah terhadap hambanya, maka si hamba tersebut memetik sekelumit dari makna ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika itu semua buat siapa? Liman khasyya rabbah. Bagi mereka yang mengenal khasyah takut kepada Allah taala, samarah buah daripada rasa takutnya kepada Allah jalla jalaluhu taala azamatuh. Saudara-saudara sekalian, Ridha dari Allah kepada hambanya. Itu bisa kita ketahui dari bagaimana ribanya kita kepada Allah Ta'ala. Manakala kita ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita. Ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi yang diutus kepada kita. Ridha kepada Islam sebagai agama yang mengatur kita, yang kita jalankan. Maka saat itulah Allah Ta'ala akan ridha kepada kita. Dan kalau Allah Ta'ala udah ridha kepada kita, baru kita bisa mencicipi manisnya iman. Iman nggak lagi berat buat kita, tapi nikmat, lezat. Ibadat nggak lagi menyulitkan buat kita, tetapi justru lezat, justru yang berat kalau berpisah dari ibadat tersebut. Sehingga disebutkan di dalam hadis, zaga ta'mal iman man radiya billahi rabban wabil islami dinan wabi muhammadin nabiya. sungguh telah mencicipi manisnya iman orang yang ridha ridha kepada Allah sebagai Tuhan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan ridha kepada Islam sebagai agama yang dia jalankan kita ridha kepada Allah taala tetapi ridha kepada Allah taala maknanya mendalam Ridha kepada Allah sebagai Tuhan. Enggak kita persekutukan. Enggak cari Tuhan yang lain lagi. Ridha kepada Allah. Kita gembira. Allah Tuhannya kita. Allah penciptanya kita. Allah yang memberikan balasan dan gajian kepada kita. Kita ridha, kita puas, kita senang. Dan kita apabila ridha kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita ridha dengan aturan Allah. Ridha dengan ketentuan Allah. Baik yang manis maupun yang pahit kita ridha. Selama itu datangnya dari Allah Ta'ala, kita ridha. Hada min Allah, dari Allah Ta'ala. Enggak mengkritik godoknya Allah. Enggak mengkritik perintahnya Allah. Kok Allah nyuruh begini? Kok Allah ngelarang begitu? Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia patuh, dia taati. Sehingga dia tidak berkata, kenapa? Kok begitu? Bagaimana? Enggak bilang begitu. لولم وكيف قول ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون كلمة أنداي kenapa begini kenapa begitu kalimat andai kalimat kenapa Kalimat bagaimana Allah Ta'ala begini memutuskan gini, bagaimana kalau Allah mengatur begitu? Kalimat ini adalah ucapan orang bodoh yang isinya ketidakpuasan dengan keputusan Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Allah yang telah mengatur, Allah yang telah menentukan segala sesuatu dengan hak, dengan benar. Wahai hati, sadarlah akan hakikat ini. Hentikan kita dari ucapan-ucapan kotor tersebut. Jangan kita menjadi sumpek dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Apa yang sudah ditentukan Allah, pasti terjadi. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Ar-ridha faridah Was-sakhat haram wal gunuh rahah wat junun La yakfir hammuk ma gudri yakun Ridha dengan apa yang ditentukan Allah adalah kewajiban. Kita uring-uringan nggak senang hati dengan apa yang ditentukan Allah itu hukumnya haram. Kemudian juga wal gunu rahah. Kalau kita puas dengan apa yang Allah taala berikan buat kita, maka kita hidup damai. Tentram, nggak ada beban. Tapi kalau kita tamak, kalau kita rakus, kalau kita serakah, kalau kita nggak puas dengan apa yang kita dapat, yang ada kita gila. Yang ada kita, kita gila, stres. Wal billahi min dzalik. Karenanya enggak ada yang lebih enak melainkan ridha kepada apa yang ditentukan oleh Allah taala. Ridha dengan perintah Allah, ijalahanin tuh perintah. Ridha dengan apa yang dilarang Allah, tinggalkan larangan tersebut. Ridha dengan apapun yang dia dapat dari Allah taala, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, ridha kepada itu semua. Ridhonya kita kepada Allah Ta'ala kita diperintahkan untuk ridho kepada bala musibah yang datang dari Allah Ta'ala. Tapi kita dilarang ridho akan kemaksiatan. Kita nggak boleh ridho dengan maksiat yang kita lakukan. Ya, deh, saya ridho, saya maksiat. Jangan, itu haram. Kalau kita tertimpa bala musibah kita kembalikan kepada Allah Ta'ala dan kita ridho dengan bala musibah tersebut tapi kita bikin maksiat terus kita bilang ya ini kan juga dari Allah Ta'ala ya udah saya ridho deh dengan maksiat dari Allah Ta'ala astagfirullahaladzim itu haram tidak boleh kita tidak ridho dengan kemaksiatan walaupun kita pelakunya kemudian juga ridho kepada Allah ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan utusan kepada kita yang diutus oleh Allah taala kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadis bahwasanya ana hadzukum minal anbiya antum hazzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Kalian adalah jatah saya dari sekalian umat dipilih umatnya Rasulullah nah kita ini ini manusia banyak. Dipilih umatnya Nabi Muhammad. Nah ini kita nih. Dilahirkan di masa Rasulullah. Di masa umatnya Nabi Muhammad. Nah kita adalah apa jatahnya Nabi Muhammad dari umat adalah kita ini. Wa ana hazukum minal anbiya. Dan aku adalah jatah kalian dari para nabi-nabi dipilih buat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipilih yang terbaik. Apakah kita ridha? dengan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kalau orang-orang dulu, Yahudi, mereka tidak reba dengan para nabi-nabi mereka. Bahkan, di antara mereka itu, setiap kali datang nabi, mereka nggak senang hati, dibunuh nabi tersebut. Bukan satu, bukan dua, banyak nabi yang mereka bunuh. Mereka tidak puas dengan nabi tersebut. Bahkan Nabi Musa, nabi utama yang diutus kepada mereka, itu mereka mengganggu Nabi Musa dengan gangguan yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan Allah akhi Musa laqad udhiya bi akthar min hadza. Allah merahmati saudaraku Musa, dia diganggu oleh kaumnya dengan gangguan yang lebih dahsyat dari yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita Ridha kita gembira dengan Nabi Muhammad, Nabi yang diutus kepada kita sekalian. Dan ridhanya kita, kegembiraannya kita, pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, manakala kita ridha dengan Nabi Muhammad, kita ikutin ajarannya Nabi. Kita taatin perintahnya Nabi. Ma'atakum rasul fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu yang dibawa oleh Nabi jalanin yang dilarang oleh Nabi Muhammad tinggalin Ikutin sunnahnya, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna ridha kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga ridha dengan Islam sebagai agama kita jalankan. Perintah-perintah syariat kita ikutin, yang dilarang oleh syariat kita tinggalin. Dukhulu fis silmi jalankan Islam secara keseluruhan. Jangan mau-mau enggak-enggak setengah-setengah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita udah ridha dengan itu semua, kita bakal mencicipi manisnya iman, mencicipi manisnya Islam, mencicipi manisnya salat. Makanya lihat Nabi Muhammad bangun malam sampai kakinya bengkak. Apa beliau kesakitan? Enggak, beliau menikmati salatnya. Nikmatnya salat, nikmatnya tahajud mengalahkan bengkak sakitnya bengkak di kaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga beliau bilang ju'ilat qurratu aini fi shalah Allah taala jadikan hiburan saya di dalam salat ini semua adalah buah ridha kepada Allah subhanahu wa taala dan manakala dia menyadari dia diridhai oleh Allah subhanahu wa taala tahu gak keridhaan Allah taala itu segalanya segalanya keridhaan Allah subhanahu wa taala sehingga para sahabat Rasulullah mereka rela ninggalin hartanya, ninggalin aset yang dia punya untuk bisa dekat kepada Nabi Muhammad. Mereka tahu ridhonya Allah ada bersama Nabi Muhammad. Bagaimana hal tersebut? Jangan heran. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah dalam ridhonya orang tua. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih dekat kepada kaum mukminin lebih daripada orang tua mereka. Ridhonya Nabi lebih daripada ridhonya orang tua kita. Karenanya sahabat mereka rela tinggalkan apa yang mereka punya untuk bisa dekat bersama Rasulullah. Tahu ridhonya Allah ada di situ. Termasuk Zulbijadain, dia tinggalkan semua hartanya untuk bisa dekat bersama Nabi Muhammad. Seharian kerjaannya bersama Nabi Muhammad di masjid. Nggak punya apa-apa, cuma punya dua lembar baju yang sudah lusuh, baju atas, baju bawah. Sehingga Kerjaannya di masjid, kemana Nabi pergi dia ikut. Nabi jihad dia ikut, Nabi dakwah dia ikut, Nabi jamaah dia nggak pernah tinggal. Sampai ketika dia sudah Rasulullah berada di luar masjid, Zulbijaden duduk di masjid. Zikir di sana, kedengaran suara zikirnya sampai keluar. Kemudian sahab, Nabi nanya, ini suara siapa? Kedengaran zikirnya sampai keluar masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ini suaranya Zulbijadain. Lantang dalam berzikir. Maka satu sahabat yang lain nyeletuk, "Ya Rasulullah, dia berzikir dengan suara lantang, jangan-jangan dia mau ria biar dipuji orang." Maka Nabi katakan, "Tidak, bukan begitu. Innahu awwah." Inilah ciri orang yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau kembali kepada Allah taala. Hingga disebutkan Dzulbijadain ikut bersama Nabi Muhammad dalam satu perjalanan jihad, ketika pulang sakit di tengah jalan, sakit keras dan wafat meninggal dunia diurusin jenazahnya oleh para sahabat-sahabat senior. Sampai udah selesai dimandikan, begitu udah digali kuburannya, tahu-tahu Nabi yang solatin. Setelah Nabi solatin, mau dimasukin ke kubur, Rasul bilang tunggu, jangan dimasukin dulu. Nabi loncat ke dalam kuburan. Masuk ke dalam kuburan, diratain itu kuburan. Udah diratakan tanahnya, terus Nabi ulurkan kedua tangan suci beliau ke atas, kemudian Rasulullah bilang bawa sini jenazahnya, saya yang terima diterima jenazahnya Zulwijaden dengan kedua tangan suci Nabi Muhammad dibaringkan di liang lahat tersebut udah dibaringkan udah disiapkan terus Nabi berdiri di dalam lubang lahat dalam lubang kubur Nabi angkat tangan ke atas doa kepada Allah Allahumma radha anhu fa inni amsaytu anhu radin ya Allah ridailah dia sebab aku pada petang hari ini aku ridha kepada dia kata Rasulullah. Itu sahabat yang dengar itu doa sampai ngiri, sampai bilang coba saya yang dikubur. Coba saya yang mati di situ, dapat doa dan ridhonya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Tuh lihatlah orang-orang yang demi ridhonya Allah, mereka rela tinggalkan ridhonya makhluk. Mereka rela tinggalkan ridhonya nafsu. Nafsu ridho dengan harta, ridho dengan kedudukan, ridho dengan penghormatan, ridho dengan ini, dengan itu. Mereka tinggalkan ridhonya nafsu demi ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau menyebutkan, di dalam mereka orang-orang yang mengutamakan ridhonya Allah, ibadun kiramun, atharullah rabbahum fa'atharahum واختصهم بالولاية وآنسهم بالقرب منه وبرضا حباهم وأسقاهم بكأس المودة بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمة ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة Mereka para hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Memprioritaskan Allah di atas segala-galanya sehingga Allah memprioritaskan dan mengutamakan hamba tersebut di antara makhluk-makhluk lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan, kelezatan cinta dari Allah Subhanahu wa taala bika asil mawaddah. Sehingga disebutkan Allah Ta'ala khususkan mereka dengan kewalian dan Allah Ta'ala anugerahkan mereka dengan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat mereka Allah Ta'ala angkat bala Allah Ta'ala angkat musibah dari umat manusia dari bumi ini kalau bukan keberadaan mereka niscaya gunung udah ditebalikan di atas kepala kita akibat dosa yang kita lakukan tapi berkat mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala sehingga disebutkan para sahabat kaum Ansar, sahabatnya Rasul saw itu waktu Nabi Muhammad bagi-bagi rezeki, bagi-bagi harta kepada orang-orang itu yang pada baru masuk Islam. Diberikan kepada mereka semuanya, yang pada mualaf diberikan. Semua orang dikasih-kasih, kecuali kaum Ansar nggak dapat sama sekali. Maka Rasul saw kumpulkan tuh kaum Ansar. Dikatakan kepa kepada mereka oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai kaum Ansor, tidakkah kalian ridho orang-orang pada pulang? Ini kalian jangan menjadi sempit hati, jangan jadi sedih. Yang lain pada pulang bawa kambing, bawa sapi, bawa onta, bawa makanan, bawa emas, bawa harta. Mereka pulang memboyong harta ke rumah mereka. Tidakkah kalian ridho? walaupun mereka memboyong harta ke rumah mereka, kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah bersama kalian. Ridalah kalian pulang ke rumah kalian memboyong Rasulullah bersama kalian. Wahai sekalian ansor, kalau bukan keutamaan dan fadilah hijrah, niscaya saya adalah seseorang yang hidup dari suku ansor, kata Rasulullah. Wahai sekalian ansor, hidupku bersama kalian, matiku pun juga ingin bersama kalian, dimakamkan di tempat kalian. Seandainya Manusia ngikut satu lembah dan Ansor milih jalan yang lain saya bakal ngikutin lembahnya Ansor nggak mau ngikutin lembah semua manusia saya mau ngikut bersama kaum Ansor kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat apa berkat ridhonya mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan Rasulullah lebih daripada diri mereka dan keluarga mereka radhiyallahu anhum ajmain mudah-mudahan Allah Taala memberikan ridho kepada kita sekalian. Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita sekalian. Dijadikan kita orang yang rida kepada Allah. Dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala cicipkan di dalam hati kita. Manisnya rida, manisnya cinta, manisnya iman. Dan taufik dari Allah Ta'ala diberikan kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. اللهم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته